Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa. Amma ba'du. Kita masih dalam bab am al-amru bil iyadati wa tashyi'ul mayyiti perintah untuk menjenguk orang sakit dan mengiringi jenazah. Kita masuk hadis yang keempat dalam bab ini atau hadis nomor 897. Imam Nawawi rahimahullah taala beliau berkata, "Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qala" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udul marido wa at'imul ja'i'a wa faq wa fukul 'aniya rawahul bukhari <clears throat> dari Abu Musa al ashari radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda jengoklah orang sakit dan berikan makanlah kepada orang-orang yang lapar dan bebaskan tawanan-tawanan perang kalian. Rawahul Bukhari. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita dengan tiga perintah. Yang pertama, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjenguk orang sakit. Dan orang yang sakit dari seorang muslim saudara kita ini merupakan satu badan. Seorang muslim itu dengan muslim yang lain itu seperti satu badan. Oleh itu Rasulullah SAW itu memperumahkan persaudaraan seorang muslim itu dengan satu badan. Masalul mu'minina nafi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Permisalan orang mukmin dalam kasih sayang mereka, kecintaan mereka, persaudaraan mereka, kamasalil jasadil wahid. <clears throat> Perumpamanya seperti jasad yang satu. <clears throat> Namanya jasad satu itu, kita memiliki jasad. Jika ada satu anggota badan yang sakit, asa iro jasadihi bil fumma awis sahar. Maka satu anggota badan yang sakit ini menjadikan anggota yang lain yang tidak sakit panas. Demikian juga malam harinya tidak bisa tidur. Walaupun yang sakit itu cuma giginya, tetapi semuanya merasakan. Bahkan terkadang malam hari semuanya nggak tidur. Kenapa? Karena saling merasakan tentang beban orang lain. <clears throat> Oleh karena itu ketika kita memiliki seorang saudara muslim sakit, maka seperti kita yang sakit. Ketika kita mendengar ada saudara kita yang sakit, maka berusaha kita untuk menjenguk. Karena menjenguk orang sakit itu banyak sekali faidahnya. Nanti akan disebutkan oleh Imam Nawawi, pahala bagi orang yang menjenguk orang sakit itu pahalanya bagus sekali. Di antaranya orang yang menjenguk orang sakit itu dia berada di taman surga yaitu ketika datang ke saudaranya yang sakit menjenguknya itu seperti orang yang sedang di ladangnya surga. <clears throat> Dan orang yang menjenguk orang sakit itu bisa juga memberikan manfaat kepada yang sakit. Jadi orang yang menjenguk dapat pahala, demikian juga orang yang dijenguk itu juga mendapatkan kekokohan hati. Karena orang yang sakit itu perlu kita nasihati, perlu kita berikan motivasi, sehingga ketika dia itu ditimpa penyakit, dia itu memiliki niatan yang baik. Motivasi dalam hatinya itu baik. Sehingga dia meyakini bahwa penyakitnya itu sebagai penghapus dosa-dosanya. Dan itu perlu kita ingatkan. Orang-orang yang sakit perlu diingatkan seperti ini. Kemudian kita perlu ingatkan juga bahwa Allah ketika menimpakan kepada engkau penyakit berarti Allah itu cinta. Sehingga harus kita tumbuhkan kembali rasa cinta dia kepada Allah Ta'ala. Karena biasanya ketika orang itu ditimpa musibah, rasa cinta kepada Allah itu hilang. Sehingga banyak kita dapatkan orang tidak terima dengan takdir itu. Ketika orang itu tidak cinta sama Allah Ta'ala ini berbahaya. Apalagi sampai suudzan sama Allah Ta'ala, berburuk sangka kepada Allah ini bahaya sekali. Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Sehingga ketika kita mendapatkan ada orang yang sakit, kita itu berpacu sama syaitan berlomba sama syaitan. Syaitan berusaha untuk menghancurkan motivasi dia. Orang yang sakit. Sehingga terus diarahkan oleh syaitan. Supaya dia beranggapan bahwa Allah tidak cinta sama dia. suudzon sama Allah Ta'ala. Kalau sudah suudzon sama Allah Ta'ala ini berbahaya sekali. Kalau seandainya dia meninggal dunia di atas suudzon dia kepada Allah Ta'ala pasti masuk neraka. Man mata wa huwa yuhsinudzon billah Siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, pasti masuk surga. Dan siapa yang meninggal dunia dalam kondisi dia su'udzon, berburuk sangka kepada Allah Ta'ala, pasti neraka jahannam, Dan itu yang diinginkan oleh syaitan. Maka ketika kita melihat ada saudara kita yang sakit, kita kunjungi untuk apa? Untuk kita berikan motivasi. Bahwa Allah itu mencintai kamu, dan Allah itu menimpakan penyakit seperti ini tujuannya untuk menghapuskan dosa-dosa kamu. Sehingga orang itu terus memiliki rasa harap. Demikian juga uh, husnudzon berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan itu manfaat mengunjungi orang sakit yang bisa diambil dari orang yang sakit. Sehingga menjenguk orang sakit itu yang menjenguk dapat pahala. Kemudian yang dijenguk dia juga memberikan motivasi dia juga bisa mendapatkan motivasi dari kunjungan orang-orang yang mendatangi orang-orang yang sakit ini. Kemudian yang kedua, perintah Rasulullah SAW, alaihi wasallam wa Berikan makanan kepada orang-orang yang lapar. Memberikan makanan kepada orang yang lapar, memberikan minum, ini merupakan amalan yang sangat mulia dan utama. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara amal yang bisa memasukkan ke surga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara waktu imut to'am, afsus salam, waat imut to'am, wasallu bilaili wan nasu niyam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sebarkanlah salam di antara manusia dan berikan makanan kepada orang-orang dan sholatlah di malam hari dalam kondisi orang itu pada nyenyak tidur mereka. Tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian bisa mengamalkan ini, niscaya kalian bisa masuk surga dengan penuh keselamatan tanpa ada rintangan. Maka di antara penyebab orang itu masuk surga sering memberikan makanan dan minuman kepada manusia. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa memberikan makanan kepada manusia itu Disunnahkan itu ketika selesai sholat Jumat. Ada beberapa riwayat khusus memang sebagian ulama mengatakan bahwa memberikan makanan selepas sholat Jumat itu sangat mulia. Sehingga kalau di negeri Arab, di Yaman saya dapatkan di Yaman itu hampir seperti adat mereka. Itu kalau mereka itu selesai sholat Jumat, di rumah itu sudah menyediakan makan untuk para tamu. Apalagi orang-orang kaya itu saya perhatikan di Yaman itu mereka di rumahnya itu menyediakan makanan banyak. Nanti selepas sholat Jumat, orang-orang yang asing, orang-orang yang bukan orang situ, orang-orang musafir itu diambil sama mereka. Diajak makan bareng di rumah mereka. Dan rebutan. Selepas hari Jumat itu nanti rebutan. Orang-orang itu pengen mengundang orang-orang yang sholat di masjid. Karena itu memang merupakan kebaikan. Demikian juga memberikan minum, makan dan minum itu luar biasa. Terkadang kita nggak tahu makanan yang kita berikan kepada orang lain ketika kita berikan dengan penuh keikhlasan mungkin itulah yang bisa memasukkan kita ke surga Allah taala. Kalau seandainya ada seorang wanita pelacur dari pelacurnya Bani Israel yang mana ketika dia berjalan dalam kondisi kehausan kemudian dia mendapatkan sumur kemudian turun minum setelah itu sakitnya haus itu bisa hilang dengan air minum. Kemudian dia naik, kemudian berjalan mendapatkan seekor binatang yaitu anjing. Menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah saking hausnya. Akhirnya wanita ini rasa iba muncul. Yaitu rasa kasihan kepada binatang itu muncul dalam hati wanita ini. Maka dia kembali lagi ke sumur, kemudian turun kemudian cari wadah tidak ada, akhirnya sepatunya dilepas. Kemudian dilepas, kemudian dicidukkan air, kemudian dia naik, ketika naik tidak bisa dengan membawa sepatu, akhirnya sepatunya digigit. Kemudian dia naik ke atas, kemudian diberikan kepada seekor anjing itu sampai anjing itu selamat dari kematian. Jika seandainya ini kepada seekor anjing yang sangat hina, wanita itu memberikan minum dengan penuh keikhlasan dia tidak mengharapkan balasan, dia tidak mengharapkan pujian, demikian juga tidak mengharapkan tontonan orang lain. Cuma kepada Allah Ta'ala saja dia itu berharap pahalanya. Akhirnya wanita itu dihapuskan dosa-dosanya sama Allah Ta'ala. Padahal seekor anjing. Apalagi kita memberikan makan kepada orang muslim. Bagaimana pahalanya? Maka dari itu Rasulullah SAW sampai mengatakan, Ittaqun nar walau bisyikki tamrotin jagalah diri kalian, lindungilah diri kalian dari api neraka jahanam walaupun cuma sekedar setengah biji kurma. Kita punya makanan misalkan cuma setengah biji kurma, bantu orang lain. Karena seorang muslim itu dia tidak pernah mengatakan tidak bagi orang yang memiliki kebutuhan. Rasulullah SAW itu kalau beliau diminta, Rasulullah tidak pernah mengatakan enggak. Mesti akan diberi sama Rasulullah SAW. Bahkan pernah ada seorang wanita, dia itu datang kepada Aisyah dengan membawa dua anak kecil. Wanita itu membawa dua anak kecil, kemudian datang ke Aisyah. Kemudian wanita ini meminta karena sudah satu hari nggak makan. Akhirnya Aisyah eh, kasihan sekali Aisyah ini. Yaitu ketika melihat iba. Muncul rasa ibanya. Akhirnya Aisyah itu mencari makanan di rumahnya, tidak ada makanan. Kecuali tiga biji kurma. Di rumahnya itu ada tiga biji kurma. Akhirnya, tiga biji kurma itu diberikan kepada wanita itu, seorang ibu itu. Sama ibu itu dibagi. Satu biji kurma untuk anak satu, satunya untuk anak yang kedua, yang ketiga untuk dianya sendiri. Kemudian dua anak itu makan dengan lahapnya. Ibunya belum makan. Ibunya belum makan, ketika sudah makan dengan lahapnya, kemudian anaknya itu merebut kurma milik ibunya. Maka sama ibunya, dia tidak jadi makan, kemudian dipotong jadi dua, kurma itu disigar jadi dua, kemudian dibagi kepada dua anaknya. Kejadian seperti ini Rasulullah SAW melihatnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, Wa Aisyah, coba kamu perhatikan wanita itu. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada wanita itu kepada anaknya. Intinya kalau kita perhatikan, memberikan makan kepada manusia, apalagi kepada seorang muslim, orang-orang yang taat beribadah, itu merupakan keutamaan. Dan sebaik-baik makanan milik kita itu adalah makanan yang kita berikan kepada orang soleh. Nikmal malu soleh lirrojuli soleh. Sebaik-baik harta itu milik orang soleh maka Rasulullah SAW mengatakan, dan jangan makan dari makanan kamu, kecuali orang-orang yang taki, orang-orang yang bertakwa. Maka terkadang satu makanan yang kita berikan kepada orang yang bertakwa, dan dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, mungkin pahala kita melimpah sekali. Kemudian yang ketiga, yang diperintahkan sama Rasulullah SAW yang ketiga adalah wafukul ali dan membebaskan tawanan perang dari tawanan orang-orang muslim. Yaitu kalau seandainya di dalam medan pertempuran ada saudara kita yang tertawan, ditawan sama orang kafir, maka kita harus berusaha sekuat tenaga untuk menebusnya. Jika kita keluarganya tidak punya uang, maka semua kaum muslimin ikut andil dalam menebusnya. Kenapa? Karena mereka juga saudara kita. Dan tawanan perang ini nanti di akhir zaman akan kembali lagi. Sehingga sistem perbudakan, walaupun sekarang sudah nggak dikenal, tetapi perbudakan itu sampai sekarang masih ada. Hukum perbudakan nggak dihapus sama Allah Ta'ala. Sampai hari kiamat, perbudakan akan semakin banyak. Bahkan di antara tanda-tanda hari kiamat itu ketika seorang wanita budak, budak wanita melahirkan tuannya sendiri. Menunjukkan berarti di akhir zaman itu akan terjadi perbudakan kembali. Kenapa? Karena peperangan demi peperangan akan semakin banyak. Dan perbudakan dalam Islam itu semuanya dikaitkan dengan peperangan. Jika seandainya ada orang kafir, ketahuan. Dan orang kafir itu tidak layak untuk berperang. Seperti wanita, <clears throat> seperti anak kecil. Demikian juga seperti orang tua renta. Maka otomatis mereka menjadi tawanan perang. Tidak boleh dibunuh. Sehingga orang muslim itu mereka ketika berperang, walaupun mereka di medan laga, orang muslim itu punya undang-undang. Dan ini merupakan undang-undang terbaik. Undang-undang yang paling baik adalah undang-undang yang diterapkan sama Rasulullah SAW. Yaitu orang muslim tidak boleh membunuh anak kecil. Orang muslim tidak boleh membunuh wanita. Orang muslim tidak boleh membunuh orang yang sudah tua rentah. Demikian juga membunuh orang-orang yang sedang beribadah di tempat ibadah mereka. Pendeta di gereja. Ketika kita serang negaranya, mereka tidak boleh kita bunuh. Rasulullah SAW itu pernah melihat ada seorang wanita hamil terbunuh dalam peperangan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Mayam bagi lihazihi antuktal. Tidak layak wanita seperti ini untuk dibunuh. Kenapa? Karena ini wanita bukan layak untuk berperang. Maka itu ketika Islam itu menaklukkan sebuah negara kafir, anak kecil, wanita, orang tua, orang sakit, demikian juga orang yang beribadah di tempat ibadah mereka tidak boleh diganggu. Terus bagaimana mereka? Mereka menjadi budak. Sehingga mereka itu menjadi budak, kemudian dibawa ke negeri Islam. Karena terkadang mereka itu bisa mendapatkan hidayah dengan seperti itu. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, Ajiballah ila rajulin dakhalal jannata bisalasil. Allah itu sangat takjub dengan orang-orang yang masuk surga karena diseret pakai rantai. Itu ada orang masuk surga itu dipaksa. Ada orang masuk surganya itu dipaksa diseret pakai rantai. Maka Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, siapa yang dia masuk surganya dengan cara diseret? Apakah orang nggak mau masuk surga?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ada orang-orang kafir yang menjadi tawanan kaum muslimin kemudian dibawa ke negeri Islam menjadi budak-budak akhirnya ketika mereka tahu Islam yang benar kemudian mereka setelah itu masuk Islam oleh karena itu terkadang cara memasukkan Islam dalam hati manusia itu dengan cara perbudakan bahkan kalau kita melihat sejarah Islam itu mencatat bahwa generasi tabi'in yaitu generasi sahabat setelah itu tabi'in generasi tabiin itu ulama-ulama tabiin hampir semuanya adalah bekas-bekas budak. Hampir semuanya adalah bekas-bekas budak Hasan Al-Basri, atau bin Abi Robah, dan yang lainnya. Mereka dulunya budak. Kemudian dimerdekakan, kemudian mereka belajar. Ketika belajar, maka mereka menjadi ulama-ulama tabi'in. Sampai orang-orang Arab itu mengatakan di zaman tabi'in, sekarang kita dipimpin sama bekas-bekas budak kita. Kenapa? Karena Islam tidak mengenal orang merdeka dengan orang yang budak. Selama orang itu bertakwa, selama orang itu menuntut ilmu, pasti derajatnya akan diangkat. Maka itu kalau kita perhatikan banyak orang-orang yang menjadi budak setelah masuk Islam, maka diangkat derajat mereka. Bahkan kalau kita melihat seperti Abdullah bin Omar, yang meriwayatkan dari Abdullah bin Omar itu dua orang. Yang pertama yaitu murid beliau yang mewariskan ilmunya Abdullah bin Umar itu dua orang. Yang pertama anaknya sendiri. Namanya Salim. Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab. Kemudian yang kedua budaknya. Namanya Nafi. Tetapi yang paling kuat dan silsilah secara terbaik itu dari Nafi kemudian Abdullah bin Umar. Dari budaknya. Bukan malah dari anaknya. Kenapa? Karena budak-budak zaman itu setelah sahabat budak-budak yang semangat belajar. Akhirnya mereka derajatnya diangkat oleh Allah Ta'ala. Intinya bahwa sistem perbudakan di akhir zaman itu akan ada. Dan tawanan, tawanan perang itu semakin banyak. Nah terus bagaimana kalau kita mendapatkan ada saudara kita yang tertawan, maka kita sebagai seorang muslim berusaha untuk menebus mereka. Ditebus. Sekuat tenaga. Tebusannya bermacam-macam. Terkadang bisa tebusannya itu dengan harta, maka kita bayar dengan harta atau terkadang bukan dengan harta, tetapi dengan tawanan yang sama, yaitu pertukaran tawanan. Oleh karena itu dalam Islam itu di dalam Islam kalau ketika kita berperang, orang yang ketangkap dalam peperangan itu ada dua. Yang pertama, orang yang tidak layak berperang. Musuhnya itu tidak layak berperang seperti wanita, anak kecil, orang sakit. Kalau seperti ini tidak boleh dibunuh. Mereka dimasukkan ke negeri Islam menjadi budak. Kemudian yang kedua, orang yang layak untuk berperang. Siapa mereka? Laki-laki yang balik. Laki-laki yang sudah balik di pertempuran, di medan pertempuran, maka mereka ditangkap sama kaum muslimin. Terus bagaimana mereka? Maka urusan mereka terserah kepada pemimpin kaum muslimin. Apakah mereka ditawan, atau mereka dibebaskan, atau mereka dihukum mati, atau yang lainnya. Jika mereka itu ditawan, maka tujuannya untuk apa? Untuk menebus tawanan orang-orang muslim yang lainnya. Sehingga nanti akan ada pertukaran tawanan itu ada. Orang muslim punya tawanan dari orang-orang kafir. Orang kafir juga punya tawanan dari orang-orang muslim. Maka nanti terjadi penebusan. Intinya bahwa ketika kita memiliki saudara yang tertawan dalam medan pertempuran dan mereka membela agama Allah Ta'ala. Maka itu seperti saudara kita sendiri. Kita melihat saudara kita yang tertawan, tertawan itu sangat mengerikan. Orang kalau sudah tertawan itu sangat mengerikan, bisa disiksa. Demikian juga bahkan bisa dibunuh dan yang lainnya. Maka ketika ada saudara kita yang tertawan, kita berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan. Baik dengan harta kita, atau kalau tidak bisa dengan harta, ya dengan tawanan yang sama, atau dengan cara apa saja. Intinya di sini dalam hadis ini Rasulullah SAW itu beliau memerintahkan kepada kita tiga perkara yang pertama diperintahkan untuk menjenguk orang sakit, kemudian diperintahkan untuk memberikan makan kepada manusia, kemudian yang ketiga kita diperintahkan untuk membebaskan tawanan perang dari tawanan-tawanan kaum muslimin sehingga ketika ada orang muslim itu mereka berjihad, mereka itu tidak terasa sendirian. Jadi itu sangat penting sekali. Sangat penting sekali bagi orang yang berjihad itu ketika mereka itu memiliki teman Ketika dia itu merasa sendiri, itu pasti akan menjatuhkan mental dia. Maka berjihad itu yang paling penting adalah persatuan. Ketika orang itu bersatu dan mereka tunduk kepada pemimpin, maka misalnya kekuatan itu bisa digalang. Tetapi kalau mereka tidak taat sama pemimpin, hancur. Kita melihat sebuah kejadian dalam sejarah Islam itu perang Uhud. Ketika para pemanah yang ada di atas gunung, mereka melanggar satu perintah Rasulullah SAW sebagai komandan perang, apa yang terjadi? Hancur. Setelah itu kocar kacir. Oleh itu kalau kita melihat Islam itu nggak sembarangan. Kenapa? Islam itu memerintahkan taat kepada pemimpin. Kita harus taat kepada pemimpin. Harus. Kenapa? Karena supaya kekuatan itu bisa dijalin. Tanpa taat kepada pemimpin, kekuatan nggak pingin ada. Ketika sudah terjadi perpecahan antara prajurit dengan pemimpin, pasti hancur. Kenapa? Karena kekuatan itu Itulah sumber utama untuk peperangan. Tetapi kalau sudah terjadi perpecahan, eh, bawahan tidak taat kepada atasan, ini saya yang terjadi adalah kekacauan. Kalau sudah kacau, itu kelemahan sehingga orang kafir bisa menghancurkan pasukan tersebut. Ya sampai di sini, alhamdulillah bab ini kita uh, sampaikan di sini. Tetapi nanti akan ada bab lagi, uh, hadis lagi tentang keutamaan orang-orang yang menjenguk orang yang sakit. Nanti ada Eh, masih banyak hadis dalam bab ini. Ya sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin wa sallallahu sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.